TKB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Ada apa di Wulan? Mengapa kau tiba-tiba saja menangis? Aku tidak tahu, Kakak. Aku tidak tahu. Kau benar-benar tidak menganggap kami sebagai saudara lagi, Adik Wulan karena kau menyembunyikan masalahmu rapat-rapat. Oh, sayang sekali di bulan. Sayang sekali. orang itu, laki-laki itu adalah ayahku, kakak. Laki-laki itu? Laki-laki yang mana? Laki-laki yang berada dalam gubuk tadi? Bukan, kakak. Bukan. Laki-laki yang mereka bicarakan. Laki-laki yang akan mereka bunuh. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-10 dengan judul Geger Bumi Galuh. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-6 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Rusli sebagai Raden Setakling, Elias sebagai Kipaku Raga, Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan bersama dengan kedua kakaknya, Raden Setakeling dan Raden Sakapalwaguna mengikuti empat laki-laki yang sangat mencurigakan memasuki kota Raja Galuh dengan cara sembunyi-sembunyi. Agaknya mereka memiliki ilmu kepandaian yang sangat tinggi. Jangan sampai gerak kalian diketahuinya. Baik, Kakang. Aku mengerti. Dengan mengerahkan tenaga saktinya, ketiga pendekar dari Gua Larang itu mampu meredam suara langkah, bahkan nafas yang keluar dari mulut dan hidung mereka menjadi sedemikian halusnya. Dari celah-celah bilik bambu, mereka melihat enam orang yang tengah duduk melingkar. Empat orang di antara mereka telah dikenanya, sedangkan dua lainnya berpakaian sangat rapih dan memberikan kesan seorang pejabat kerajaan. Setelah merapikan jubahnya, salah satu di antara dua laki-laki itu memulai membuka pembicaraan. uh, <coughs> uh, terima kasih Tuan Pakuraga. <coughs> Tuan Pakuraga telah sudi datang kemari memenuhi panggilan kami. Hmm, bagi kami, Siapapun yang sanggup membayar kami sesuai dengan permintaan kami, akan kami patuhi dan kami jalankan perintahnya. Ah, kami sanggup membayarmu, Tuan Pakuraga. Akan tetapi, pekerjaan itu harus kau lakukan dengan sebaik-baiknya. Itulah permintaan dari junjungan kami, Tuan. Uh, junjunganmu siapa dia? Huh? Ah? Apakah ini adalah perintah dari Baginda Prabu Sana? uh, uh, uh, uh, kau dibayar untuk melakukan pekerjaan itu Kipakuraga, bukan untuk menjadi seorang petugas sandi. Kau tidak perlu tahu siapa yang menyuruhmu. Lakukan saja dan kelak kau akan menerima imbalan dariku di tempat ini. Ah, aku akan melakukan pekerjaanku dengan sebaik-baiknya. Aku akan membunuh Raden Rangga dengan tanpa jejak. Tapi aku minta desa Cadas Berem sebagai imbalannya. Hah? Cadas Berem? desa itu? Iya, aku menginginkan desa itu. Desa itu bukanlah sebuah desa yang subur, tetapi aku memerlukannya. Uh, bagaimana? Uh, kami tidak mungkin mengosongkan daerah itu, Kipakuraga. Tapi jika kau berhasil melaksanakan tugasmu, kami akan memberikan sejumlah uang untuk membeli daerah itu. Kau dapat mengusir penduduk itu dengan uang itu dari junjunganku, tuanku. Uh, kalau begitu baiklah. Aku minta jumlah yang tidak kurang untuk mengosongkan desa itu. Akan kami sampaikan permintaanmu. Tapi percayalah, semua itu pasti akan disetujuinya. Lakukan saja tugas itu. Baik. Aku percaya denganmu, Ki Hanung. Aku akan mengirimkan orang-orangku tidak lebih dari tiga hari untuk memberitahukan tentang keberhasilanku. Dan kau harus datang membawa uang itu kemari. Uh, uh, janganlah terlalu besar kepala, Kipakuraga. Tugasmu ini bukanlah satu tugas yang ringan. Tapi aku percaya kau akan dapat melakukannya seandainya kau pandai memilih waktu dan tempat yang tepat. Tapi seandainya kau ceroboh, para tokoh-tokoh sakti Indra Prasta akan dapat menyulitkanmu. Bahkan aku mendengar Resi Amista dan dua orang saudaranya berada di sana. Ingat, tugasmu teramat berat, Kipakuraga. <laughs> Baiklah, aku akan kembali. Kita akan bertemu lagi di tempat ini. Tidak lebih dari tiga hari, Ki Hanung. Bulan bersama dengan dua kakangnya berniat hendak beranjak meninggalkan kubu kecil tempat pertemuan itu. Akan tetapi, anting bulan yang mendengar rencana pembunuhan yang ditujukan untuk ayahnya menjadi berdebar dadanya. Gadis itu tak tahu lagi apa yang harus diperbuatnya. Karena itu untuk sesaat ia tak dapat menahan diri. Desah nafasnya serta geraknya menimbulkan suara yang cukup membuat curiga Kipakuraga. Kuraga. Setan. Siapa kalian, Ya! Tinggalkan tempat ini. Cepat. Setan, jangan lari kalian. Hop! Out! Cepat kejar dan tangkap orang itu. Baik, Ki Hanung. Benar-benar bangkai kalian. Oh, bangkai busuk. Bagaimana mungkin ada orang yang mengikuti kalian kemari tidak kalian ketahui, tidak kalian sadari? Hah? Goblok. Ah, jaga mulutmu itu, Kehanu. Orang itu hadir di tempat ini. Kau pun tidak mengetahuinya. Uh, setan, setan mereka. Ah, aku tidak ingin rencana ini diketahui siapapun. Aku tidak ingin rencana ini sampai bocor ke telinga siapapun kecuali kalian semua. Oh, kukira orang itu pun baru tiba di balik dinding gubuk tadi. Jadi dia belum sempat mendengarkan ataupun mengetahui pembicaraan kita, Ki Hanung. Ya, ya, ya, ya, ya. Mudah-mudahan saja begitu. Aku tidak ingin jika rencana ini sampai gagal. Tinggalkanlah tempat ini segera. Oh, kalau begitu, baik Ki Hanung. Mari Bawang, Sangkur. Kita laksanakan tugas kita. Baik, Kakang. kau tadi? Mengapa kau jadi seperti itu? Bukankah kau memiliki kepandaian dan tenaga sakti yang jauh lebih kami? Ada apa, Adi Wulan? Mengapa kau tiba-tiba saja menangis? Aku tidak tahu, kakak. Aku tidak tahu. Kau benar-benar tidak menganggap kami sebagai saudara lagi, Adi Wulan. Karena kau menyembunyikan masalahmu rapat-rapat. Oh, sayang sekali, Adi Wulan. Sayang sekali. orang itu, laki-laki itu adalah ayahku, kakak. Laki-laki itu? Laki-laki yang mana? Laki-laki yang berada dalam gubuk tadi? Bukan, kakak. Bukan. Laki-laki yang mereka bicarakan. Laki-laki yang akan mereka bunuh. Oh, setan. Kenapa kau diam saja, di Ulan? Kenapa tidak kau katakan sejak tadi? Tentu kita akan dapat menghalangi niat mereka. Mari kita coba lihat mereka di sana. Tidak. Tidak usah, Kakak. Ah. Biarkanlah. Ini aku tidak perlu bersusah payah mengeluarkan tenaga. Terlalu banyak orang yang membencinya. Biarkanlah. Ah. Iya. Sayang sekali. Seandainya kau dapat memiliki kembali orang tuamu yang selama ini tak pernah kau anggap ada, betapa akan sangat mengembirakannya. Ya, yeah. kami pun akan dapat merasakan dan bernaung di bawah kegembiraanmu. Sudah kakang, marilah kita kembali ke istana. Kuharap kakang dapat menganggap bahwa peristiwa yang kini kita jumpai hari ini tidak pernah ada. Aku tidak ingin ibuku menjadi semakin resah karenanya. Aku tidak ingin menjadi tumpahan rasa gelisahnya sebagaimana yang Kakang lihat ketika ku kenalkan Kakang dengan ibuku tadi pagi. <sighs> Ya, yeah. semoga saja Dewata Agung memberikan petunjuk bagimu untuk keluar dari kesulitan yang menyelimuti keluargamu. Sekarang marilah Hadiwulan, Hadisaka. Hmm. Baik, Kakang. Kuda-kuda kita tentu sudah gelisah kita tinggalkan terlalu lama. Setelah mendapatkan kembali kuda mereka, mereka segera memasuki gerbang timur kota Raja Galuh dan kemudian kembali ke istana. Kita tinggalkan dulu Anting Antingulan dengan segala kemelut keluarganya. Sekarang, marilah kita menjenguk Raden Purbaya dan Cempaka yang berada dalam tahanan Resi Amista di Indraprasta. Bahkan Raden, menurut prajurit yang selalu membawakan makanan, besok purnama akan bersinar penuh saat yang saya janjikan. Entahlah, Kak. Tapi dengan akal yang Kakak keluarkan itu, setidak-tidaknya kita tidak terganggu oleh kehadiran dan sekaligus siksaan-siksaan resi asing yang kejam itu. Ah, mm, lalu, apa yang akan kita lakukan besok malam? Kita terima saja apa yang akan terjadi pada diri kita. Atau Kak Cempaka mempunyai akal lain? Oh. Tidak, Raden. Saya masih belum tahu apa yang akan kita lakukan. Kecuali menerima saja semua yang akan terjadi. Kak, sebenarnya apakah yang dikendaki oleh resi asing itu? Apa yang diinginkannya dari diri kita ini? Raden, yang diinginkan oleh resi itu adalah sesuatu yang ada, yang telah terjadi dalam diri kita, yang tidak pernah kita ketahui. Sesuatu yang ada dan telah terjadi dalam diri kita yang tidak pernah kita ketahui. Ah, sungguh aneh dan suka untuk dimengerti. Ah, apakah kakak dapat mengerti? Sedikit dari apa yang pernah diceritakan oleh kakek mamang kuraya Apa itu, Kak? Dan bagaimana hubungannya dengan keinginan Resi Amista? Raden, tahukah Raden? Dengan kepandaian yang Raden miliki sekarang ini, Raden telah mampu mengalahkan Resi Amista. Kakak, kau kau bicara apa? Masih ingatkah Raden ketika kita berusaha masuk dan menembus tabir kegelapan yang tak jauh dari gerbang kota Raja Karang Sedana, Iya, Kak. Nah, bukankah saat itu secara tiba-tiba saja kita tak dapat lagi mengingat apa-apa tentang diri kita? Dan kemudian, secara tiba-tiba saja kita menyadari tentang diri kita saat kita berada di atas pagar benteng kota raja. Ya, ya Kak, aku ingat semua itu. Aku ingat. Dan Kemudian, aku melihat ayahku yang berada dalam pondongan kakek dalam keadaan terluka. Ah, benar, Raden. Itulah dia sesuatu yang sedang diburu oleh Resi Amista. Sesuatu yang tidak pernah kita sendiri mengerti. Tapi, bagaimanakah kakak Cempaka dapat mengerti semua ini? Kakek Mamang Kuraya menceritakan semua ini saat Raden dalam keadaan pingsan dalam gua kecil tak jauh dari gua persembunyian Resi Amista. Lalu, apalagi yang diceritakan kakek? Hal-hal lain yang tidak pernah kita mengerti. Uh, uh, Ceritakanlah Kak Cempaka. Ada apa lagi yang kakek ketahui? Eh, aku tidak mungkin menjelaskan hal lain yang ku terima dari kakekku Raya. Tentang... Oh, tentang perasaanku pada junjunganku ini, pada Raden Purbaya. Benar-benar perasaan yang memalukan. Gadis yang tak tahu diri. Ada apakah Kak Cempaka? Uh, kenapa kakak jadi melamun dan kelihatannya begitu gelisah? Uh, uh, tidak, tidak Raden. Tidak ada hal lain lagi yang diceritakan kakek. Hmm, sekarang marilah kita beristirahat saja. Kita tunggu hari esok dengan pasrah diri pada Dewata Agung, penguasa sumber air suci. Semoga ia menunjukkan jalan keluar bagi keselamatan Raden. Juga bagi keselamatan Kacempaka. susah payah, Raden Purbaya yang sudah dalam keadaan tertotok tanpa daya berusaha untuk menyeret tubuhnya ke dinding kamar mendekati cempaka. Dan beberapa saat kemudian, keduanya sudah memejamkan matanya. Akan tetapi, cempaka di dalam dada dan kepala gadis muda itu masih disibuki dengan bayang-bayang Raden Purbaya dengan sekaligus sikap dan perhatiannya. sebenarnya yang berada dalam pikiran cucunganku ini? Perasaan apakah yang disembunyikannya? Mengapa sikapnya jadi seperti itu padaku? Mengapa dia begitu dalam memperhatikan diriku? Seperti beberapa hari yang lalu. pandangannya benar-benar membuat hatiku jadi berdebar tak menentu. Dia begitu ingin melihat rambutku terurai. Ah, ataukah ataukah itu semua hanyalah hanyalah sekedar perasaan seorang adik terhadap kakaknya? Ah, benar-benar gila dan tidak tahu malu seorang hamba bodoh seperti diriku ini memikirkan hendak berdampingan selalu dengan seorang pewaris tahta kerajaan Sedana. Wah, gila. Benar-benar gila. Demikianlah, kemudian Cempaka berusaha untuk melenyapkan semua bayang-bayang yang menyelimuti dirinya. Dan beberapa saat kemudian, Cempaka berhasil melakukannya dan sebentar saja sudah terdengar suara nafas yang halus yang keluar dari hidung dan mulut gadis muda yang cerita itu. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi dengan dua tokoh kita itu? Apakah ia akan berhasil melepaskan diri dari cengkraman resi Amista? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-10 Geger Bumi Galuh yang dipersembahkan oleh Bombat dan Kalpanax bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.